Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Memperbaiki ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga senantiasa muhasabah dan muraqabah. Demikian pula memanfaatkan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang tahu dan mau untuk bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Tiada lain adalah sebagai petunjuk dan juga untuk memberikan bimbingan kepada kita kemana mesti kita melangkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka langkah-langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha Tidakkah mereka memperhatikan tadabbur dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah di dalam hatinya itu ada kunci, ada gemboknya, ada yang menutupinya. Nasallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan bagi kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakkaru ulul albab. Al-Qur'anul Karim adalah yang kami telah turunkan kata Allah, kami telah turunkan kepadamu mubarak yang diberkahi. Maka marilah kita menggapai keberkahan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dia dabbaru ayatihi agar mereka mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur dalam maknanya yang luas dijelaskan oleh para ulama di antara ma'ani at-tadabbur adalah al-fahm, al-fiqh, al الفكر al التذكر at الاعتبار at wal Mencakup dari semua perkara yang intinya harus kita ilmui. Al-faham. Makna mentadaburi Al-Quran. Artinya kita memahami. Kita mempelajari. Mengilmui. Memikirkan dan juga memperhatikan akan ayat-ayatnya. Tadakkur untuk kita sebagai peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita dan juga untuk kita mengambil lebrah wal istibsar untuk kita mengambil petunjuk, mengambil ilmu agar basirah kita terbuka dengan kita mencermati kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi pada saat kita sekarang ini. Kitabullah kita semuanya mengakui adalah merupakan warisan Nabi alaihi salatu wassalam, kebanggaan bagi kita umat Islam yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan keutuhannya. Tidak ada yang bisa dan berani untuk merubahnya. Yang merupakan tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia dan jin untuk bisa mendatangkan yang semisal dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Namun demikian bukanlah Al-Qur'an hanya sebagai glamor sebagai satu kebanggaan untuk kita hafalkan sebagai satu kebanggaan untuk kita lombakan sebagai satu kebanggaan untuk kita memuji kepadanya namun hakikat dari tadabbur kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana perkataan para imam kita. Al-Imam Az-Zarkasi, Zarkashi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Burhan beliau menyebutkan Man lam yakun ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min ladzatil Qur'ani syai'an Siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia tidak akan merasakan sedikit pun dari nikmatnya Al-Qur'an, dari lezatnya Al-Qur'an. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yang juga dinukil dalam Mu'jamul Udaba mengatakan Inni la'ajabu man qara al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltaddu Saya heran dengan orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak memahami akan tafsirnya tidak memahami akan isi kandungannya bagaimana dia merasakan lezatnya bacaan Akankah hanya dengan indahnya suara, merdunya suara? Nasallallahu salamal al afiyah. Demikian pula kita lihat Syekhul Islam Nu'taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam fatwanya Al-matlub min al-Qur'an fahmu ma'anihi wal 'amalu bih Fa illam takun hadhihi himmatu hafidhihi lam yakun min ahli ilmi wad din. Kata beliau rahimahullahu taala. Yang dituntut dari Al-Qur'an ini, yang diinginkan dari Al-Qur'an ini adalah memahami akan maknanya dan mengamalkannya. Maka kalau bukan ini sebagai perhatian dari orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, lam yakun min ahli ilmi wad din maka dia bukanlah dari ahli ilmu dan ahli agama muridnya Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah taala menyebutkannya dalam Miftah dari Sa'adah Idza marra mutadabbirul Qur'an bi ayatin wa huwa muhtajun ilaiha في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان wa halawati halawatil Quran. Kata beliau rahimahullahu taala, ketika orang yang mentadaburi Al-Qur'an melewati ayat-ayat yang dia butuh dengannya untuk mengobati hatinya. Maka diulang-ulang meskipun sampai seratus kali, meskipun sampai semalam suntuk, dia ulang-ulang ayat itu maka membaca Al-Quran satu ayat dengan tafakkur dan tafahum. Ini lebih baik dari membaca Al-Quran meskipun sampai menghatamkannya. Manakala tidak dengan tadabbur dan tafahum. Dan ini lebih bermanfaat bagi hati. Dan lebih untuk bisa kemudian menambahkan keimanan. Memperoleh keimanan. Dan merasakan manisnya Al-Quran. Jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah, mari untuk benar-benar menjadikan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai obat yang akan bisa menyembuhkan hati kita sebagaimana Al-Quran akan bisa menyembuhkan dari penyakit-penyakit masyarakat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tiada lain adalah karena barokahnya Al-Qur'anul Karim. Yang Allah mengatakan hadza basairu min rabbikum wa wa rahmah liqaumi yu'minun. Inilah basairu min rabbikum. Petunjuk, bimbingan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subul salam. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dengannya dengan seizinnya orang kepada orang-orang yang mereka mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kepada jalan keselamatan dan Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka dengan kepada jalan yang lurus dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu inilah yang diinginkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan seperti ini rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran melaknatinya. Nasallallahu alaihi Maka akan terangkat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Allah. Sebagaimana juga akan terhina manakala kita mengesampingkan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama pentingnya untuk kita tadabbur dengan kitab Allah. Yang kedua, hajatul qalb. Sangat butuhnya hati kepada tadabbur kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Butuhnya hati untuk senantiasa tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'ilah. Nasihat dari Rabb kalian. Wasibaun lima fi sudur dan obat dengan apa yang ada dalam hati manusia. Wahudan warahmatil mu'minin dan petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fal falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya akan kita kitabullah subhanahu wa taala ini mari. Kata Allah subhanahu wa taala, "Qul" dengan anugerah dari Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu maka berbahagialah. Huwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia dan dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berbangga, berbahagia dengannya. Mari untuk kita kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan izzah kewibawaan kita umat Islam akan kembali manakala kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memuji kepada orang-orang yang senantiasa tadabbur dengan kitab Allah maka pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ini tiada lain adalah merupakan qurbah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka manakala disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajidat qulubuhum bergetar hati mereka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu dan ketika dibacakan akan ayat-ayatnya bertambah keimanannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menyandarkan diri mereka. Maka ini pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyebutkan Innal ladzina utul ilm min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil Orang-orang yang mereka diberi ilmu dari sebelumnya ketika dibacakan kepada mereka dari kitab Allah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersungkur mereka sujud yakhiruna lil adqani sujada mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala Inilah orang-orang yang tadabbur dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pentingnya untuk kita mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang yang meninggalkan tadabbur dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka menyombongkan diri. Mereka berpaling نعوذ بالله ثم نعوذ بالله إذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya dari ayat-ayat kami kata Allah Subhanahu wa taala wala mustakbiran Mereka berpaling menyombongkan diri. Seakan mereka tidak mendengarnya. Dan seakan dalam telinga-telinga mereka itu ada penutupnya. Fabashiruhu Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang seperti ini dengan siksaan yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari nasihat kepada kitab Allah. Yang ini merupakan agama di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? kemarin sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wali kitabihi. Dan ini diantaranya. Nasihat bagi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita tadabbur dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang dikhususkan oleh Allah, orang-orang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه أشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين hadirin ينبي رحمة الله سبحانه وتعالى taala. Banyak perkara yang syariat yang mulia ini telah memberikan syariat kepada kita. Memberikan motivasi kepada kita. Yang diantara syariat-syariat ini tiada lain adalah dalam rangka untuk mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Dari turunnya Al-Qur'anul Karim dan juga ta'abud dengan membacanya keutamaan dari membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf satu hasanah wal hasanatu bi amsalha adalah untuk kita mentadaburi kitab Allah Subhanahu wa taala. Tartil dan taghani dengan kitab Allah yang Allah mengatakan warattilil qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahsanun nasi qira'atan sebaik-baik manusia dalam bacaannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala alladhi idza qara'a ra'aita annahu yakhsha adalah orang-orang yang apabila dia membaca kitab Allah engkau lihat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini tiada lain adalah membaca dengan tadabbur. Salatul lain memperpanjang bacaannya adalah min ajli tadabburi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perintah untuk memperbaiki bacaan kita. Tajwid dalam kita membaca kitabullah adalah juga dalam rangka tadabbur karena ternyata huruf-huruf Al-Quran bukanlah sekedar huruf-huruf yang keluar begitu saja dari mulut-mulut manusia. Di dalamnya ada tadabbur. Di dalamnya penuh dengan ma'ani. Dari makharij dan sifat. Adalah merupakan masal. Merupakan etibar yang sangat besar Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah untuk insaf. Untuk dia memperhatikan ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Adalah min ajli tadabburi kitabillah Subhanahu wa taala. Maka mari untuk kita senantiasa perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadabbur meskipun kita di barisan paling belakang dari orang-orang yang mengikuti pada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam manakala kita masih menjadi orang-orang yang berusaha untuk menapaki jejak petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mengikuti pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dengan tertatih-tatih maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada mereka yang belajar Al-Qur'an meskipun dengan tertatih-tatih. Al-mahir bil Qur'ani ma astafaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dengan kitab Allah bersama dengan malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta alaih dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an meskipun dengan terbata-bata maka masih ada bagian pahala baginya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala jangan putus asa untuk terus kita perhatian dengan kitab Allah, membacanya, mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya mumpung masih ada kesempatan. Wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khair. Wa thabbatana 'ala al-islam wa 'ala sunnah innahu lidzalika wal qadiru alaih Ala wa ba'dallahi ala rasulil huda. Faqad amarakum Allah bidhalika faqan إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن ما هم يفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إز الإسلام المسلمين اللهم إز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة الملحدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام المسلمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا, آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة